kitab ini kita telah sebutkan dan telah bacakan tentang tarjamah biografi dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sebutkan biografi tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satu di antara ulama imam besar dalam berbagai macam ilmu Islam yang bermadhab dengan madhab al-imam al-syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati Allah tabaraka ta'ala telah kita sebutkan bahawa kitab al-arba'in al nawawiyah ini merupakan kitab yang pada awalnya catatan dari atau tulisan dari Al-Imam Ibnu Salah rahimahullahu taala di mana Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Salah rahimahullah taala mengumpulkan beberapa hadis yang terkait dengan masalah dasar-dasar Islam. Kemudian setelahnya, setelah Al-Imam Ibnu Salah, Al-Imam Nawawi menambah hadis-hadis tersebut menjadi 42 hadis Kemudian setelahnya disempurnakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala sehingga genap menjadi 50 hadis. Dan ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan berusaha untuk menjelaskan hadis-hadis ini yang mana hadis-hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain merupakan dasar daripada agama kita. Ya, dasar daripada agama Islam dasar-dasar Islam ada di dalam hadis-hadis yang insya Allah akan kita bahas satu persatu dalam karya al Imam An-Nawawi rahimahullah taala Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan adalah hadis an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih keduanya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Hadis ini hadis pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala termasuk di antara hadis yang disebutkan oleh para ulama dari Jawami Al-Kalim, Jawami'ul Kalim. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini merupakan salah satu di antara gambaran keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Tabaraka taala berikan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim. Hal ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain beliau alaihi salatu wasalam. Di antara keutamaan tersebut adalah u'titu jawami al-kalim. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diberikan keistimewaan oleh Allah Tabaraka taala yang tidak diberikan kepada nabi selainku dengan enam perkara. Jadi Salah satu di antara keistimewaan tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Otitu jawami al kalim." Aku diberikan oleh Allah jawami al kalim. Yang dimaksud dengan jawami al kalim, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Bukhari, menukil salah satu di antara perkataan ulama dalam Sahih beliau, yang dimaksud dengan jawami al kalim, "An Allah yajma'u al umur al kathirata allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu fil amril wahidi awil amrain. Yang dimaksud dengan jawami ul kalim yang dimaksud dengan jawami ul kalim yang ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wasalam yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelum beliau di mana Allah tabaraka taala mengumpulkan untuk beliau perkara-perkara yang banyak, masalah-masalah yang banyak, urusan-urusan yang banyak yang telah ditulis pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kemudian perkara tersebut dikumpulkan oleh Allah dalam satu perkataan atau dalam dua perkataan. Jadi intinya perkataan yang singkat akan tapi memiliki makna yang sangat luas. Ini yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Jadi khuani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah jawami'ul kalim. Apa itu? Yaitu perkataan yang pendek, perkataan yang singkat, kalimat-kalimat yang sangat sedikit, akan tapi mengandung makna yang sangat luas. Maka hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imamun Nawawi ini merupakan hadis yang menggambarkan akan jawamiul kalim yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya hadis ini saja, akan tapi hadis-hadis yang lain juga menggambarkan hal yang sama. Coba camkan satu hadis yang sebagai contoh Jawamiul Kalim yang sangat luar biasa yang insya Allah juga ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah yang pada waktunya nanti kita insya Allah akan jelaskan tatkala ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka au ba'daka ya Rasulullah katakanlah kepadaku sampaikanlah kepadaku perkara dalam Islam suatu pegangan yang bisa aku pegang, yang aku tidak akan butuh orang lain setelah engkau, ya Rasulullah. Jadi dia meminta kepada Rasulullah SAW satu arahan, satu arahan dalam agama Islam, yang mana arahan ini cukup dan dia tidak butuh kepada arahan-arahan yang lain. Maka apa kata Nabi SAW? Kul amantu billah thumma istakim. Katakan ya fulan, aku beriman kepada Allah, kemudian istakim. Amantu billah kemudian istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqamalah engkau di atasnya. Istiqamalah engkau di atasnya. Kalimat ini adalah kalimat yang disabdakan oleh Nabi sebagai jawaban dari sahabat tadi agar diberikan oleh Nabi SAW satu bimbingan yang dia tidak butuh kepada bimbingan yang lain selain bimbingan Rasulullah SAW. Jadi kalimat yang sangat dibutuhkan dan tidak butuh dengan kalimat yang lain. Kalimatnya hanya is, uh, eh, tu billah, ucapkan iman kepada Allah, kemudian istakim kemudian istiqomalah di atasnya. Akan tapi kalimat yang pendek ini ikhwani kaum muslimin dan rahmatullah Allah mengandung makna yang sangat yang sangat luas. Ini salah satu di antara gambaran bahwa beliau telah diberikan oleh Allah apa? Jawami'ul kalim. Perkataan singkat akan tapi mengandung makna yang sangat luas. Hadis yang pertama ini juga menunjukkan akan jawami'ul kalim yang telah diberikan oleh Allah tabaraka taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niatnya innamal a'malu bin sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya wa innama likulli imri'in ma dan sesungguhnya bagi seseorang akan mendapatkan balasan atau pahala tergantung kepada apa yang ia niatkan. Innamal a'malu bin sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niat. Dan seseorang yang melakukan satu perbuatan mendapat pahala atau tidak mendapat pahala juga tergantung kepada niatnya. Faman hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, fa hijratu wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia kejar Awim ra'atin yang kihuha atau karena seorang wanita yang hendak ia hendak ia apa nikahi fahijratuhu ila ma hajara ilaih maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala ini makna dari hadis yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam syarah hadis bahwa hadis ini tidak ada yang meriwayatkan dari sahabat Rasul kita yang mulia SAW dari Nabi kecuali siapa? Umar bin Khattab saja. Dari dari sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja. Maka disebut dengan hadis ahad. Dan hadis ahad dari bentuk hadis gharib. Jadi ahad terbagi pada tiga ada yang disebut masyhur, ada yang disebut dengan aziz, ada yang disebut dengan gharib dan hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini adalah hadis ahad dan dari bentuk hadis gharib yang hanya diriwayatkan satu rawi saja dari kalangan para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Amirul Mukminin yang artinya adalah pemimpin orang-orang yang beriman dan beliau adalah khalifah pertama yang dipanggil dengan panggilan ini, yang diberi gelar dengan gelar ini, Amirul Mukminin. Sebelumnya Abu Bakar radhiyallahu an gelarnya adalah Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW. Tatkala Umar dibayar menggantikan Abu Bakar radhiyallahu an, maka panggilannya adalah Khalifatul Khalifati Rasulillah, pengganti daripada pengganti Rasulullah. Maka kaum muslimin kala itu berpikir jika seandainya gelar yang diberikan oleh pemimpin kaum muslimin seperti itu, maka nanti generasi-generasi setelahnya atau pemimpin-pemimpin setelahnya maka gelarnya terlalu panjang khalifatu khalifati khalifati rasulillah terlalu panjang maka akhirnya mereka panggil Umar bin Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin pimpinan orang-orang yang beriman walaupun sebutan ini sudah pernah dipakai oleh para sahabat tatkala Nabi kita yang mulia SAW masih hidup yaitu tatkala Nabi SAW mengutus Abdullah bin Jahsh Abdullah bin Jahshid sebagai pimpinan perang, salah satu di antara pasukan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdullah bin Jahash dipanggil oleh pasukannya kala itu dengan sebutan Amirul Mukminin. Tapi untuk pemimpin besar, khalifah, maka panggilan pertama yang dipakai adalah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kunyah beliau adalah Abu Hafs. Abu Habsin. Habsun artinya apa? Singa ya. Habsun artinya singa, seperti Asad. Singa. Abu Hafs bapaknya singa. Dan ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala kunyah ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Nabi kita yang mulia SAW yang memberikannya kepada beliau tepatnya di perang Badar. Tatkala Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat tentang beberapa orang yang ikut di barisan kaum musyrikin, akan tapi tidak ada niat mereka untuk berperang. Ikut di barisan kaum musyrikin, tidak ada niat mereka untuk berperang. Tapi mereka keluar karena dipaksa oleh mereka. Maka Nabi SAW sebutkan nama-nama mereka, Nabi SAW katakan siapa yang bertemu dengan mereka maka jangan membunuh. Jangan dibunuh mereka ini. Karena mereka tidaklah keluar untuk memerangi kita. Akan tapi karena mereka dipaksa. Maka Nabi SAW mengatakan siapa di antara kalian bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib maka janganlah dia membunuhnya. Siapa di antara kalian bertemu dengan Abu Bukhturi bin Hisham maka janganlah kalian membunuhnya. Saya bertemu dengan si fulan, si fulan, maka janganlah kalian membunuhnya karena sesungguhnya mereka itu keluar karena dipaksa oleh orang-orang musyrikin. Maka ada seorang sahabat yang kala itu membantah perkataan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, apakah tatkala kami bertemu dengan ayah kami, bertemu dengan saudara laki-laki kami, abang kami atau adik kami, paman kami di medan pertempuran, kemudian kami memenggal leher mereka akan tapi tatkala saya bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, saya tidak penggal lehernya, tidak demi Allah. Jika seandainya saya bertemu dengannya, saya akan penggal lehernya. Maka tatkala hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, terasa berat oleh Nabi SAW perkataan sahabat ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, Ya Abu Hafiz, wahai Abu Hafiz, apakah layak wajah paman Rasulullah SAW, apakah layak leher paman Rasulullah SAW ditebas dengan pedang. Maka itu Umar bin Khattab sempat marah. Ya, dia mengatakan, Ya Rasulullah SAW, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Karena sungguhnya dia sudah munafik kan tapi Nabi SAW melarangnya dan sahabat ini Masya Allah dia mengatakan bahwa perkataan yang aku ucapkan di perang badar sangat menghantui diriku. Aku takut perkataan itu akan membinasakanku, mencelakakanku dunia maupun akhirat. Aku berkeyakinan perkataan itu tidak akan bisa ditebus kecuali dengan syahid di medan jihad. Maka akhirnya beliau syahid di perang Yamamah tatkala berperang dengan melawan Musailamah Al-Kadzab. Jadi Abu Hafs kunyah beliau dan kunyah ini disebutkan dalam sebagai riwayat merupakan gelar yang diberikan oleh Rasul kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nama beliau di sini Umar Ibn Khattab Al-Adawi Al-Qurashi dan beliau merupakan salah satu di antara sahabat atau salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Atau lebih. Hanya 10 atau lebih? Hah? Lebih. Iya. Tapi para ulama rahimahullah taala selalu menyebutkan al-asyra al mubasyaruna bil jannah, 10 orang yang masuk ke surga. Kenapa? Padahal di sana ada Bilal juga yang diberi jamin masuk surga, ada Sabit bin Qais bin Syammas juga diberi kabar gembira masuk ke dalam surga dan juga sahabat-sahabat wanita di antara juga ada yang dijamin masuk ke dalam ke dalam surga. Akan tapi kenapa disebut secara istimewa khusus 10 orang sahabat masuk ke dalam surga karena nama mereka disebut oleh Nabi dalam satu hadis secara berurutan. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Kemudian siapa lagi? Ah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Kemudian yang terakhir Abu Ubay Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah. Sepuluh orang ini namanya disebut oleh Nabi dalam satu hadis, digabungkan oleh Nabi dalam satu hadis. Ya, dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmizi Nabi mengatakan demikian. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil seterusnya sampai 10 orang. Karenanya 10 orang ini diberi gelar al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Padahal banyak sahabat lain baik laki-laki maupun wanita yang dijamin masuk ke dalam surga. Bahkan secara umum, secara garis besar Allah katakan semua sahabat ada di mana? Di surga. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات Allah subhanahu wa ta'ala memberi janji kepada mereka surga-surga. Nabi SAW juga mengatakan, insya Allah tidak akan masuk ke dalam surga seorang pun yang berbaiat kepadaku di bawah pohon, yaitu bayatul ridwan. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka seorang pun yang berbaiat denganku di bawah pohon, yaitu bayatul ridwan. Jumlah mereka ada 1400 sahabat. Jadi seluruh kita katakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum mendapat jaminan surga dari Allah Taala maupun dari Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi beliau termasuk 10 orang yang disebut sebagai penduduk surga karena nama-nama mereka 10 orang ini disebut secara berurutan di dalam sabda Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seorang yang tegas. Sampai-sampai ketegasan beliau di atas kebenaran menyebabkan syaitan saja takut dengan beliau radhiyallahu an. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Demi Allah wahai Umar, tidaklah engkau berjalan di satu jalan, memilih satu jalan, kemudian syaitan berhadapan denganmu di jalan tersebut kecuali syaitan mencari jalan jalan lain. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di, diberi gelar juga Al Faruq. Apa arti Al Faruq? Pembeda ya, yang membedakan antara al haq dan dan batil. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Karena sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma zilna izzah mundu aslama Umar." kami setelah masuk Islamnya Umar selalu merasa izzah, mulia. Jadi para sahabat Nabi SAW di kota Mekah kala itu merasa dengan masuknya Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu radhiyallahu anhu kami merasa apa? Mulia. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau dahulu sebelum masuk Islamnya Umar ada orang yang menghina, ada orang yang mengganggu kami tidak berani melawan. Tapi semenjak masuk Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kami berani membantah, kami berani melawan. Setelah masuk Islamnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya disebutkan dalam sejarah tatkala Umar bin Umar bin Khattab masuk Islam geger Mekah. Kasus besar telah terjadi. Sehingga diumumkan di sana di sana sini di kota Mekah kala itu Umar telah sabar, Umar telah berganti agama. Karena memang seperti itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tatkala beliau masuk Islam, beliau umumkan keislamannya. Tidak sebagaimana mayoritas para sahabat yang tatkala masuk Islam secara Sembunyi-sembunyi. Umar tidak. Dia berpikir, siapakah orang yang paling keras permusuhannya dengan Islam, maka dia datangi rumahnya, dia ketuk pintunya. Sampai dia mendatangi rumah Abu Jahal. Abu Jahal, la haula wala quwata illa billah, seorang yang sangat memusuhi Islam. Tidak ada seorang muslim yang masuk Islam kecuali dia tatkala dia mampu menyiksanya dia akan siksa. Maka Umar berpikir dengan Abu Jahal dan Abu Jahal ini masih ada kekerabatan dengan Umar. Dia datangi rumah Abu Jahal, diketuk pintunya. Apa kata Abu Jahal? Sambil membuka pintu, marhaban, selamat datang. Ada apa engkau datang, wahai Umar? Dia mengatakan, saya datang hanya ingin menyampaikan kepada anda, bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Berani Abu Jahal? Tidak. Abu Jahal hanya mengatakan, celaka kabar yang kau bawa. Ditutup pintunya Abu Jahal masuk. Tidak berani dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu Sampai Umar bin Khattab disebutkan dalam hadis mengumumkan Islamnya karena per orang tidak ada yang berani bereaksi dengan dia diumumkan di di Mekah di halai ramai dia kuatkan suaranya dengan syahadat sehingga akhirnya seorang berkumpul semua orang berkumpul dan memukuli beliau dan beliau pukuli mereka juga jadi beliau dikeroyok dan beliau tetap melawan karena memang beliau adalah orang yang kuat ya eh, besar badannya ya kuat orangnya sehingga disebutkan beliau memukul mereka mereka memukuli dia sampai mereka sama-sama lemas akhirnya mereka apa namanya bubar dengan sendirinya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kami terus merasa mulia semenjak masuk Islamnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati Allah, ini Umar bin Khattab Abu Hafs radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam pada tahun 6 Hijriah. Ya, beliau masuk Islam pada tahun 6 Hijriah berkat doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islama bi ahabbi rajulaini min au ilaik. Bi Abi Jahal, bi Abil Hakam ibn Hisham, au bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang di antara dua orang yang paling kau cintai. Imma dengan Abul Hakam atau Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Allah taala memilih siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Padahal sebagian sahabat kala itu sudah bisa dinyatakan putus asa kalau Islam itu kalau Umar itu bisa masuk ke dalam Islam. Namun dikatakan Umar tidak akan masuk Islam kecuali apabila untanya atau keledainya masuk Islam terlebih dahulu. Akan tapi hidayah Allah ya, hidayah Allah. Hidayah Allah. Tatkala Allah SWT memberikan hidayah kepada seorang, Sebagaimana yang selalu dinukil dalam khutbatul hajah, "May fala Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Bayangkan seorang sahabat tatkala istrinya mengatakan, "Hari ini aku mendengar dari Umar perkataan yang lembut sekali." Biasanya keras, biasanya mencela, biasanya menghina, biasanya menyiksa. Tapi hari ini aku dengar dari Umar perkataan yang sangat lembut sekali. Apa yang dia katakan kepadamu? Dia bertanya kepadaku, kala itu kaum muslimin bersiap-siap untuk berangkat hijrah. Dia bertanya, mau kemana kalian? Kenapa kok mempersiapkan perbekalan? Maka aku mengatakan, kami akan pergi ke negeri Habasyah, kami akan pergi ke sana, karena kalian di sini menyiksa kami, menghalangi kami, dan seterusnya. Maka Umar kala itu mengatakan, semoga Tuhan bersama dengan kalian. Maka sungguh aku kali ini terkejut dengan perkataan lembut yang dikatakan oleh Umar. Maka apa kata suaminya? Apakah engkau wahai istriku berharap Umar masuk Islam? Tidak demi Allah. Umar tidak akan masuk Islam kecuali apabila himarnya, keledainya masuk Islam terlebih dahulu. Tapi setelah haula wala quwata illa billah, setelah Nabi SAW berdoa, Allah tabaraka taala kabulkan doa Nabi SAW, akhirnya Umar masuk ke dalam Islam radhiyallahu an. Jadi beliau masuk Islam tahun 6 Hijriah radhiyallahu an. Dan beliau dibaiat menjadi khalifah kaum muslimin setelah meninggalnya Abu Bakar radhiyallahu an dengan wasiat Abu Bakar. Jadi kalau Nabi SAW meninggal, beliau tidak menunjuk siapa pengganti beliau. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, maka beliau menunjuk siapa pengganti beliau. Ya, beliau menunjuk siapa pengganti beliau. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar meninggal, maka pada hari Selasa pada bulan Jumad al-Ula tahun 13 Hijriah beliau dibaiat oleh kaum muslimin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an salah seorang yang juga termasuk di antara orang yang sangat dimusuhi oleh orang-orang Syiah. Ya, padahal kita lihat dari lembaran sejarah beliau radhiyallahu an beliau adalah orang yang sangat berjasa untuk Islam dan kaum muslimin. Beliau syahid di kota Madinah dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ya, majusi Abu Lu'lu'ah. Budaknya Mughirah bin Syu'bah. Ya, budaknya so, budak seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Pada Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah ingatkan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki budak, jangan ada seorang budak kafir pun yang masuk ke kota Madinah. Tapi Abu Lu'lu'ah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh budak-budak yang lain. Maka dia diizinkan dengan izin khusus dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya dia bekerja di Madinah, ya, bekerja di Madinah. Suatu hari tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu hari tatkala Umar bin Khattab berjumpa dengannya, dia mengeluh dengan sedikitnya gaji yang diberikan oleh oleh uh, tuannya itu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, sangat sedikit gajinya. Umar bertanya, berapa gaji yang diberikan sekian sekian dia mengatakan gaji yang anda berikan itu sudah cukup banyak saya kira walaupun di hati kan berkeinginan untuk menipu Mughirah bin Syu'bah agar kiranya gaji muda ini ditambah tapi Umar tidak sebutkan dengan lisannya namun Umar mengatakan sepertinya gaji yang kau dapat dari Tuhan itu sudah cukup banyak maka kala itu Abu Lu'la mengatakan sesungguhnya semua manusia merasakan keadilan dari Amirul Mukminin akan tapi aku tidak merasakan keadilannya. Kalau itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah engkau bisa membuat membuatkan untukku alat ini dan itu, yaitu pisau? Maka uh, Abu Lula mengatakan, ya saya akan membuat membuatkan untukku satu alat yang akan dikenal oleh semua manusia di sepanjang zaman. Maksudnya apa? Uh, membunuh. Kala itu Umar mengatakan, Umar mengatakan radhiyallahu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ada sekitar yang tidak paham apa yang dikatakan Buddha. Akan tapi Umar mengatakan, tahukah kalian apa yang dimaksud oleh Buddha ini? Mereka mengatakan tidak tahu. Dia sedang mengancam ini kata Umar. Karena memang ini berada di akhir-akhir ayat beliau. Yang pada haji musim itu beliau sudah berdoa kepada Allah untuk kiranya Allah mencabut nyawa beliau. Beliau mengatakan, Ya Allah, rakyatku makin banyak, kekuasaanku makin luas, dan aku makin lemah. Sepertinya aku tidak akan mampu lagi me mengemban amanah besar ini. Ya Allah, ambillah aku ke sisimu. Ini doa Umar Khattab. Tapi beliau berdoa, Ya Allah, aku ingin uh, sampaikan aku uh, kabulkan eh, doaku untuk menjadi seorang saya, tapi saya di kota Nabi dan akhirnya beliau memang dibunuh oleh siapa Abu doa Al-Majusi ini di saat beliau melaksanakan salat salat subuh pada tahun 23 Hijriah radhiyallahu anhu ya, maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya mereka tidak merasakan beratnya kematian seseorang setelah Rasulullah kecuali setelah kematian siapa Umar bin Khattab radhiyallahu sampai para sahabat kala itu semua tidak ada yang mau makan. Karena begitu sedihnya mereka. Maka disebutkan bahwasanya Madinah kembali menjadi gelap gulita. Perasaan para sahabat itu berat setelah meninggalnya siapa? Umar. Yang pernah mereka rasakan tatkala Rasulullah meninggal. Sampai Abbas bin Abdul Muthalib tidak mau makan. Sahabat yang lain tidak ada yang mau makan setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Sampai Abbas mengatakan, "Tidak demi Allah, orang yang lebih baik dari Umar bin Khattab tatkala meninggal kita makan kita biasa. Ya. Bagaimana tatkala Umar meninggal kita seperti ayo sama-sama kita kita hilangkan kesedihan kita. Ini setelah meninggalnya siapa? Umar bin Khattab. Maka la haula wala quwata illa billah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memiliki kedudukan sangat luar biasa. Dan dengan meninggalnya beliau fitnah melanda kaum muslimin. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman tatkala beliau menyebutkan tentang tentang hadis fitnah Hudzaifah ditanya oleh Umar bin Khattab kala itu berada di sekian banyak para sahabat, siapa di antara kalian yang hafal hadis fitnah dari Rasulullah SAW? Maka Hudzaifah bin Yaman maju mengatakan, "Ana ya, ya Amirul Mukminin, saya yang yang yang menghafal, saya yang bisa menyampaikan hadis fitnah dari Rasulullah SAW." Maka Umar mengatakan, "Sungguhnya engkau memang seorang yang jari pemberani. Coba bacakan hadis tersebut yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW." Maka Hudzaifah menyebutkan fitnah seorang laki-laki terhadap istrinya, terhadap hartanya, dan seterusnya. Umar mengatakan bukan fitnah itu yang aku tanyakan. Akan tapi fitnah yang akan melanda kaum muslimin sebagaimana gelombang di lautan. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Apa urusanmu dengan fitnah besar itu ya Amirul Mukminin? Karena sesungguhnya antaramu dan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup rapat." Jadi jangan engkau pikirkan fitnah itu karena engkau tidak akan dilanda oleh fitnah itu. Antara engkau dengan fitnah yang datangnya bagian gelombang tersebut ada pintu yang tertutup rapat. Maka Umar radhiyallahu taala berkata kepada Hudzaifah, "Apakah pintu itu akan dibuka atau akan dihancurkan, didobrak?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Pintu itu pintu itu akan didobrak, akan dihancurkan." Maka Umar mengatakan sungguh kalau pintu itu didobrak, dihancurkan, maka pintu itu tidak akan pernah tertutup sampai hari kiamat. Ini menunjukkan ikhwani, para sahabat itu sangat paham sampai sedetail itu tentang masalah masalah fitnah karena memang telah disebutkan oleh Nabi satu persatu. Jadi paham isyarat-isyarat yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman Umar sendiri paham. Siapa yang dimaksud dengan pintu Umar paham. Tapi mereka kala itu karena di hadapan mayoritas para sahabat tidak menyebutkan dengan jelas siapa sebenarnya pintu tadi. Akan tapi orang-orang bertanya kepada Hudzaifah, bertanya kepada Hudzaifah, "Pahamkah Umar apa ini maksud dengan perkataanmu?" Dia mengatakan dia paham, sangat paham Umar dan dia sangat paham bahwa pintu itu adalah dirinya sendiri. Eh, jadi tak tatkala beliau dibunuh, ini menunjukkan pintu fitnah terbuka dan pintu itu tidak akan tertutup sampai hari sampai hari kiamat. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an yang kita berdoa sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an tatkala datang kepadanya atau datang kepada Rasulullah SAW seorang Arab Badui kemudian mengatakan ya Rasulullah SAW kapan terjadi hari kiamat maka Nabi kita yang mulia SAW berkata kepadanya apa urusanmu dengan hari kiamat apa pula yang sudah engkau siapkan dari amal perbuatanmu untuk menyambut datangnya hari kiamat hari kiamat adalah hari besar maka Badui tadi mengatakan Arab Badui tadi menjawab tidak ada ya Rasulullah hanya saja di hatiku tertanam kuat kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi SAW menjawab, Nabi SAW berkata kepadanya, engkau di akhirat akan digabungkan oleh Allah bersama dengan orang yang kau cintai. Apa kata Anas? Demi Allah tidak ada hadis yang paling kami berbahagia mendengarnya kecuali hadis yang disampaikan oleh Nabi kala itu. Tatkala datang Arab Badui tadi. Sungguh aku mencintai Rasulullah. Aku mencintai Rasulullah SAW. Aku tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Aku juga mencintai Abu Bakar. Aku juga tidak aku juga tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Aku juga mencintai Umar radhiyallahu an. Aku juga mencintai Umar radhiyallahu an dan aku tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akan tapi aku berdoa, moga kiranya kelak di hari akhirat karena aku mencintai mereka, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan aku bersama dengan mereka di akhirat bersama dengan Rasulullah SAW. Maka ikhwani kaum muslimin dan rahmatullah Allah inilah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua kaum muslimin. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Hadis ini khwani kaum muslimin dan rahmatullahi Allah taala para ulama telah berbicara, telah memberikan komentar yang sangat banyak tentang kedudukan hadis ini dalam Islam. Kedudukan hadis ini dalam Islam telah disebutkan oleh para ulama tentang kedudukannya. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya Islam, syariat Islam terkumpul pada tiga hadis. Syariat Islam terkumpul pada tiga hadis. Yang pertama, Hadis Nu'man bin Bashir, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Hadis Nu'man bin Bashir insyaallah akan ada syarahnya dalam kitab Arba'in. Yaitu sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Dan di antara halal dan haram ada perkara yang disebut dengan syubhat dan seterusnya. Ini hadis pertama yang di dalamnya terkandung semua syariat Islam. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal dengan satu amal yang tidak ada dasar perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu hadis yang kedua yang padanya terkumpul semua syarat Islam. Kemudian yang ketiga adalah hadis kita ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Para ulama rahimah ta'ala mengatakan, kenapa Al-Imam Ahmad sampai mengatakan, semua syariat Islam terkandung dalam ketiga hadis ini. Mereka mengatakan, karena Islam itu imma perintah wa imma larangan. Kalau perintah, maka dia halal jelas. Kalau larangan, maka dia adalah haram. Dan di antara kedua ini ada perkara yang disebut dengan syubhat. Kemudian tatkala melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan ikhwani kaum muslimin, kita butuh timbangan batin. Tatkala kita melakukan perintah Allah, tatkala kita meninggalkan larangan Allah, kita butuh timbangan batin supaya amal kita diterima oleh Allah. Timbangan itu ada dalam hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im Kemudian tatkala kita melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, kita butuh timbangan zahir. Apa timbangan zahir itu? Hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tidak atas dasar perintah kami, maka amalnya tertolak. Maka sungguh benar dikatakan oleh Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan bahwasanya syariat Islam terkandung di dalam tiga hadis ini. Hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyad wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini ungkapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Al-Imam Syafi'i juga berkomentar tentang hadis ini. Beliau mengatakan, hadis innamal amalu bin niat ini adalah thuluthul ilm. Sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi sabi'ina baban minal fiqh. Hadis ini merupakan hadis yang dibahas di dalam kurang lebih 70 bab dalam pembahasan fikih. Para ulama mengomentari perkataan Imam Syafi'i, mereka mengatakan hakikatnya bukan hanya terbatas di dalam 70 bab, akan tapi ini maknanya minimal dibutuhkan dalam 70 bab dalam pembahasan fikih. Karena kita lihat semua ibadah butuh butuh apa? Butuh niat. Semua ibadah butuh niat. Anda melakukan apapun kalau tidak niatkan untuk Allah maka tidak ada gunanya di sisi Allah tabaraka taala. Al Imam Abu Daud Sulaiman Ibn al Ash'ad, As-Sijistani pengarang kitab Sunan yang terkenal Sunan Abu Daud Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala. Katabtu an rasulillahi sallallahu alaihi sallam khamsami'ati alfi hadith. Aku telah menulis hadis rasulullah SAW dari guru-guruku seluruhnya. Sejumlah khamsumi'ati alfi hadith. 500 ribu hadith. Intakhabtu minha ma dhammantuhu hadal kitab. Dan aku pilih dari 500 ribu hadith. Aku pilih untuk kumasukkan ke dalam kitabku ini. Yaitu kitab sunan Abi Daud. Kurang lebih sebanyak arba'ata alaf wa samanumi'ah. 4.000, 8.000 hadis. Jadi dari ratus ribu, beliau pilih dari ratus ribu yang menjadi dasar-dasar Islam. Beliau pilih berapa dari ratus ribu, 4.800 hadis. Kemudian apa kata beliau? Wa fi al-insan li dinihi min dzalika arba'atu hadis. Dari 4.000 8.000 hadis yang sudah saya pilih dari 500 eh, ribu hadis cukup bagi seorang hanya empat hadis. Ini jawami jawamiul kalim yang sangat luar biasa. Nabi diberikan jawami jawamiul kalim dalam semua sabda beliau. Akan tapi ada sabda-sabda beliau yang memang bisa mengikat semua jawami jawamiul kalim yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam. Empat hadis tersebut beliau mengatakan yang pertama hadis al amal bin niat hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang kedua hadis Abu Hurairah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni salah satu di antara tanda kebaikan agama seseorang tatkala orang tadi mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, la yakunu al-mu'minu mu'minan harfa hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali apabila dia mampu mencintai untuk dirinya apa-apa yang dia cintai eh, mencintai untuk untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat al halalu bayyin wal haramu bayyin. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin hadis Nu'man bin Bashir yang sudah kita sebutkan tadi. Ini ikhwan kaum muslimin dan rahmatalah Allah. Berarti dengan perbedaan-perbedaan mana hadis yang paling mewakili semua syariat Islam kita dapati dari sekian banyak perbedaan tetap hadis innamal amalu bidan disebutkan oleh para ulama. Menunjukkan hadis ini memang hadis yang sangat luar luar biasa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati Allah. Jadi setelah kita mengetahui tentang biografi Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian komentar para ulama tentang hadis ini, kita masuk pada poin yang ketiga, berusaha untuk menjelaskan kalimat per kalimat yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Pertama, Nabi SAW katakan, Innamal a'malu bin niyat. Innama al-a'malu bin niyat. Al-a'mal, para ulama katakan, Fatadkhul fihi jami'ul a'mal. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal. Baik amal hati, maupun amal lisan maupun amal anggota tubuh. Jadi maksud dengan innamal a'mal oleh Nabi SAW di sini adalah baik perkataan kita, baik keyakinan kita, maupun amal yang diamalkan oleh anggota tubuh kita. Ini yang maksud dengan amal. Perkataan kita, perbuatan kita, ya, keyakinan kita, akidah yang kita yakini, ini masuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyati wa inna malikulli imri'in Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bin niyati. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat secara bahasa artinya al qasdu keinginan, melakukan sesuatu. Ini arti niat secara bahasa dan juga secara istilah. Niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Berarti kalau kita berbicara dengan al-qasdu atau keinginan, maka keinginan itu letaknya di mana? Di hati. Keinginan itu letaknya di hati. Karena itu para ulama selalu mengatakan wa al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di dalam hati dan ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama dari semua madhab bahwa niat letaknya di mana? di hati. Tatkala seorang berkeinginan untuk melakukan sesuatu, ibadah misalnya, kemudian dia lakukan, maka para ulama mengatakan hakikatnya dia sudah ber, berniat. Jadi niat ada dalam hati tempatnya, ini merupakan kesepakatan semua para ulama. Walaupun kita katakan ada sedikit perbedaan terkait dengan apakah niat yang letaknya di dalam hati ini yang sudah cukup tatkala seorang berniat dengan hatinya apakah mesti diucapkan dengan lisannya? Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Ya, ada sedikit perbedaan. Yang rajih wallahu taala alam wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa niat tetap letaknya di mana? Di dalam hati. Wallahu taala alam. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Imri'in di sini artinya seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun asal maknanya ini untuk laki-laki akan tapi secara e, kaidah umum bahwa semua syariat Islam sama untuk laki-laki atau juga untuk perempuan kecuali jika saatnya adanya ada dalil yang membedakannya. Taksisnya sangat jelas misalnya, maka kita katakan ini khusus perempuan atau ini khusus untuk laki-laki dengan dalil. Tapi kalau tidak disebutkan pengkhususan seperti itu, maka hukumnya sama untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Innamal amalu bin niyat wa innama likul limriim manawa. Manawa kita terjemahkan tadi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niatkan untuk Allah maka dia akan dapat pahala. Kalau dia niatkan untuk selain Allah maka dia tidak akan mendapat pahala. Dan penjelasan nanti insya Allah akan kita jelaskan dalam masailnya. Kemudian Nabi SAW katakan, "Faman hijratuhu lidunya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Nabi SAW memberikan contoh tentang niat ini dengan hijrah. Dan hijrah secara bahasa artinya atarku, meninggalkan. Hijrah secara bahasa artinya atark, meninggalkan. Seperti kalau kita berbicara dengan bahasa Arab, hajar tuka. Hajar tuka artinya apa? Saya tinggalkan engkau. Makanya ada istilah apa? Hajar. Apa istilah hajar itu? Baikot kan? Ustadz itu dihajar misalnya Bukan dihajar. Dihajar, al-hajru. Artinya dibaikot. Maksudnya ditinggalkan. Tidak didengar perkataannya, tidak dijawab salamnya. Ya. Tidak apa namanya? Tidak tidak ada keinginan untuk bertemu dengannya. Artinya ditinggalkan sebagaimana yang dilakukan Nabi Alaihi Wasallam kepada tiga orang sah sahabat. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi dihajar oleh Nabi SAW, ditinggalkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini asal makna hijrah dalam bahasa artinya atrak yaitu meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syariat yang dimaksud dengan hijrah mufaraqatu daril kufur ila daril islam khaufal fitnati ala din. Meninggalkan negeri kufur, daerah kufur, meninggalkan daerah kufur tersebut menuju daerah Islam atau negeri Islam karena takut terfitnah agamanya. Ini masuk dengan hijrah. Jadi berpindah dari negeri Islam, eh, afwan, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam karena untuk menyelamatkan apa? Agama. Sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin tatkala mereka hijrah ke Habasyah dua kali dan tatkala mereka hijrah ke kota ke kota Madinah. Dan hijrah ini hukumnya akan tetap ada sampai hari kiamat. Akan tetap ada sampai sampai hari kiamat. Dan hijrah, ikhwani kaum muslimin, kalau kita lihat secara uh, penjelasan dalil, ada hijrah tempat, ada hijrah amal, ada hijrah orang. Maksudnya meninggalkan tempat, meninggalkan amal perbuatan, meninggalkan se seseorang. Yang dimaksud dengan hijrah tempat yang sedang kita bahas ini, itu meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, untuk menyelamatkan agama. Jadi dimaksud dengan hijrah amal, yaitu meninggalkan amal buruk. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang keluarkan Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, Al-Muslim man al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu an. Apa kata Nabi SAW? Seorang muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan maupun tangannya. Dan seorang yang muhajir yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi bentuk yang kedua, hijrah tempat dan hijrah amal. Jadi kita harus hijrah atau meninggalkan amal-amal buruk meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian yang ketiga, para ulama katakan hijratul amil atau hajrul amil. Meninggalkan seseorang. Ini sebagaimana yang kita terjemahkan al-hajru dengan baikot. Membaikot seseorang, tidak menjawab salamnya, <clears throat> tidak apa namanya bermuka ceria di hadapannya, selalu memasang muka apa namanya? Muka apa lah ya? Muka buruk lah, ya. Cemberut. Ya, kalau dia mengucapkan salam tidak dijawab. Sebagaimana yang terjadi pada tiga orang kita sebutkan tadi, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Tatkala mengucapkan salam di hadapan Rasulullah SAW, Nabi tidak menjawab, malah Nabi bermuka masam. Jadi hajar, baikot ini ada syariatnya. <clears throat> Tapi yang perlu diperhatikan kepada siapa kita praktekkan. Kepada siapa kita praktekkan pembaikotan tersebut. Yang mana al-hajru membaikot seorang muslim ini ada syariatnya. Akan tetapi tujuan syariat tadi agar muslim tadi kembali kepada syariat. Makanya para ulama rahimah ta'ala mengatakan bahwa yang tidak ikut di perang Tabuk kala itu bukan hanya tiga orang saja. Bukan hanya tiga orang saja. Banyak yang tidak ikut perang. Tabuk. Akan tapi Nabi SAW hanya membaikot tiga orang saja. Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, dan Ka'ab bin Malik. Yang tiga ini dibaikot oleh Nabi. Karena Nabi SAW tahu mereka akan kembali. Tapi jika seandainya seorang muslim kita baikot dalam suatu masalah dia makin jauh dari kebenaran, maka tidak ada syariat untuk dibekon. Akan tapi untuk seperti ini makin harus didekati supaya dia kembali kepada kebenaran. Karena tujuan baikon adalah salah satu di antara metode dakwah yang harus dilakukan oleh seorang kadangkala supaya menarik saudaranya kembali kepada kebenar kebenaran. Tapi kalau saudara yang tadi makin jauh dari kebenaran jangan dibekon. Nah, ini al-hajar. Jadi boleh kita menghajar seorang silahkan. Tapi siapa orangnya, Apakah sudah terpenuhi ketentuan-ketentuannya? Ya, kalau tidak maka ini termasuk kezaliman. Menjawab mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Sampai dalam salat Anda kalau ada orang ucapkan salam, Anda harus menjawabnya hatta pun hatta sekalipun dengan apa? Isyarat. Berarti wajib. Kalau Anda tidak mengucapkan salam bertemu dengan saudara, Anda tidak berdosa. Tapi tatkala Anda tidak menjawab salam, Anda berdosa. Ya, kemudian bermuka ceria di hadapan seorang muslim. Ini syariat yang sangat luar biasa dalam Islam. Nabi SAW katakan, tabassumuka fi wajhi akhi kalaka saraka. Ya. Senyum di hadapan saudaramu ini merupakan sedekah, pahala di sisi Allah tabaraka taala. Tatkala kita berjabat tangan dengan saudara, maka kesalahan akan berguguran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hajar tidak boleh dilakukan kecuali apabila ada maslahat rajihah di sana Kemudian juga hajar tidak boleh dilakukan, pembaikotan tidak boleh dilakukan kepada seorang muslim kalau urusannya masalah dunia. Kalau urusannya masalah dunia tidak boleh. Lebih dari berapa hari? Tiga hari. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada tiga orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah atau tidak akan diangkat oleh Allah tidak sampai melewati telinganya salah satu di antaranya adalah seorang dua orang muslim yang saling membaikot antara mereka. Jadi baikot kepada seorang muslim tidak boleh lebih dari tiga hari. Kepada istri gimana pak? Boleh lebih dari tiga hari? Hah? Boleh nggak lebih dari tiga hari? Kalau secara umum kita katakan baikot terkait dengan masalah urusan dunia, maka hakikatnya akikatnya ini masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lebih dari tiga hari. Akan tapi kalau saatnya kita nanti masuk ke dalam sebagian daripada bab pernikahan dalam Islam, maka Nabi SAW pernah menjauhi mereka. Ya, bahasanya bukan membaikot ya. Baikot itu bertemu akan tapi tidak mengajak bicara, bermuka masam dan seterusnya. Ya, tidak bertutur sapa dan seterusnya. Uh, kalau yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ini bukan di dalam bab yang sedang kita bahas. Akan tapi kalau hakikatnya misalnya sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang membaikkan saudaranya dalam urusan dunia karena ada masalah bisnis dan seterusnya, tidak mau berbicara dan seterusnya, maka ini tidak boleh lebih dari tiga hari. Nabi SAW katakan yang paling baik di kalangan mereka adalah yang bisa memulai. Mencairkan hubungan antara mereka. Mengucapkan salam, dan ini adalah orang yang paling baik wa khairuhuma dan orang yang paling baik di antara mereka berdua yang saling membaikot tersebut adalah yang memulai dengan ucapan salam kepada saudaranya demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat in Allah. jadi hijrah ada hijrah makan ada hijrah amal ada hijrah amil seseorang ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati Allah tabaraka taala kemudian Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah atau kepada Allah dan kepada rasulnya. Yang dimaksud kepada Allah di sini adalah ai ila dinillah wal wusul ila ridwanihi wal jannah. Yang dimaksud dengan hijrah kepada Allah maksudnya membela agama Allah. Yang dimaksud hijrah kepada Allah maksudnya melakukan hijrah tadi demi untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah. Ini maksud hijrah kepada Allah. Dan yang dimaksud hijrah kepada Rasulullah yakni suhbatuhu wa ta'allumu minhu wal iktida'u bihi wa nusratuhu. Ingin selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu menyertai beliau, belajar ilmu dari beliau, mencontoh perbuatan beliau dan membela beliau. Ini maksud dengan hijrah kepada Rasulullah. Jadi barang siapa yang hijrah kepada Allah, maksudnya membela agama Allah, berhijrah demi untuk mendapatkan ridha dan surga Allah tabaraka taala. Kemudian hijrah kepada Rasulullah maknanya ingin selalu berserta dengan beliau, belajar dari beliau, mencontoh beliau dan membela beliau. Ini ini maksud dengan hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksudnya Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Allah akan berikan pahala kepadanya. Allah akan berikan surga kepadanya. Kemudian Nabi SAW katakan, Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibwa yang akan dia kejar, imma harta, kedudukan, atau yang lain-lainnya, atau seorang wanita yang akan dia nikahi. Seorang wanita yang akan dia nikahi. Ikhwani kaum muslimin dan terahmat oleh Allah. Nabi SAW katakan, hijrah karena dunia atau hijrah karena wanita. Hijrah karena dunia atau hijrah karena wanita. Para ulama rahmatullah mengatakan kalau seandainya Nabi SAW mengatakan pemangkana hijratuhu li dunia yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia kejar. Kalau sampai di sini saja tanpa disebutkan hijrah karena wanita, kira-kira wanita tidak masuk tidak dalam kata dunia. Nah, masuk. Akan tapi Nabi SAW katakan setelah umum wanita masuk ke dalam dunia akan tapi Nabi khususkan. Kenapa? Karena untuk melalaikan seseorang dari agama Allah Taala, maka dunia dan seisinya itu dalam satu daun timbangan wanita di satu timbangan sebelahnya. Ini maknanya. Maka Nabi SAW ingatkan dalam satu hadis, fitnah yang paling besar, yang paling berbahaya bagi seorang laki-laki yang aku tinggalkan adalah fitnah apa? wanita kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW sebutkan setelah keumuman dunia masuk ke dalamnya wanita, Nabi katakan awim ra'atin yang kihuha atau seorang wanita yang akan dia nikahi. Maka Nabi SAW mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para ulama membahas dalam ungkapan awal barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya disebutkan maksud tujuan hijrah barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya tapi tatkala Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia kejar atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Tidak disebut fahijratuhu lidunya au limra'atin yang kihwa tidak. Kenapa? Karena hijrah untuk untuk dunia dan hijrah untuk wanita ini merupakan perkara yang hina yang tidak perlu disebutkan secara apa namanya dalam bentuk pengulangan sebagaimana disebutkan dalam hijrah untuk Allah dan untuk Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini makna perkalimat dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin dan rahmatullah Allah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang diisyaratkan oleh hadis ini, para ulama rahmatullah menyebutkan sebahagian mengatakan bahwasanya hadis ini ada sebab wurudnya. Yang disebut dengan sabab wurudil hadis. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ada sabab nuzul, dalam hadis ada istilah sabab wurud. Sebagaimana dalam Al-Quran, sebab nuzul hadis, sebab nuzulil ayat, sebab turun ayat membantu seorang untuk memahami ayat, maka sebab urut hadis membantu seorang untuk memahami hadis. Tapi sebab urut hadis ini tidak ada yang jelas. Maksudnya ada cerita yang mirip dengan apa yang diisyaratkan oleh hadis ini dari jalur yang sahih akan tapi untuk menyatakan bahwasanya kisah itu adalah sebab urut hadis ini tidak ada dalil yang jelas. Seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa saya dahulu ada di antara kami para sahabat Rasulullah SAW yang ingin menikah dengan seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Namanya Ummu Qais. Tapi wanita tersebut tidak mau. Wanita tersebut tidak mau dinikahi kecuali apabila dia ber berhijrah. Lelaki ini hijrah. Maka akhirnya laki-laki ini hijrah karena untuk nikah dengan siapa? Ummu Qais tadi. Maka kami sebut dia laki-laki sahabat ini dengan Muhajir Ummu Qais. Orang hijrah karena si Ummi si Ummu Qais. Ikhwani kaum muslimin dan rahmatullah Allah, hadis ini memang sahih sanadnya tapi untuk menyatakan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari untuk mengatakan hadis ini sebab urut hadis ini tidak ada dalil yang sorry, tidak ada dalil yang jelas. Jadi intinya hadis ini tidak memiliki sebab urut. Hanya saja uh, bertepatan cerita Abdullah bin Mas'ud dengan sabda Nabi itu sepertinya mi mirip. Wallahu taala alam. Tapi ada satu tambahan faedah di sini. Sah tidak hijrahnya sahabat ini tatkala hijrah karena ingin menikah dengan Ummu Qais? Dapat pahala tidak? Sah tidak hijrahnya dapat pahala tidak? Hah? Dapat. Kenapa dapat? Nabi SAW katakan fajratu ilama hajara ilaih. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang akan dia kejar atau wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dapat tidak? Alasannya? Niatnya dua. Hah? Niatnya satu untuk nikah, satu untuk Allah gitu. <laughs> tayyib Iya, ini termasuk hal yang kadangkala sebagian orang memahami hadis ini, hadis Muhajir Ummu Qais. Nanti insya Allah ada poinnya. Apa hukum seorang melakukan satu amal ibadah bukan untuk Allah? Apa hukum yang itu yang pertama? Yang kedua, apa hukum seorang beribadah hanya untuk Allah? Apa hukum seorang beribadah untuk Allah dan untuk selain Allah? Iya. Ini insya Allah nanti ada poinnya. Karena ini semua terkait dengan niat. Jadi yang mirip dengan ini, ikhwani kaum muslimin dan rahmatullah Allah adalah kisah Islamnya Abu Talha. Kisah Islamnya Abu Talha. Tatkala dia meminang Ummu Sulaim, apa kata Ummu Sulaim? Tidak bisa. Karena saya muslimah, kamu musyrik. Tidak bisa. Kalau engkau masuk Islam, kalau engkau masuk Islam, maka aku siap menikah denganmu dan aku tidak meminta mahar apa-apa kecuali Islam. Akhirnya Abu Talha masuk Islam dan mereka berdua menikah. Sah nggak Islam Abu Talha? Sah. Nah ini uh, eh, masalah ya, Ini dalam masalah-masalah niat seperti dibahas oleh para ulama rahimah ta'ala. Intinya ikhwani kaum muslimin dan rahmatullah Allah, sabab urudul hadis dalam kisah yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mujamul Kabir dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini ini bukanlah sebagai urut hadis sebab urut hadis dari hadis Umar bin Khattab innamal a'malu niyat Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala itu tentang sebab urut hadis. Kemudian masalah pertama yang terkandung dalam hadis ini makna innamal a'malu niyat wa innamal likulli imrin ma dan kita cukupkan sampai poin ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang mana makna dari ungkapan Nabi SAW ini sepertinya sama. Akan tapi hakikatnya berbeda. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya. Sehingga para ulama rahimah ta'ala tatkala memahami lafaz ini mereka menyebutkan ada dua makna. Ini ada khilaf di kalangan para ulama dalam memahami lafaz ini. Makna yang pertama, innamal amalu bin niat. Sungguhnya semua amal tergantung kepada niat atau sesungguhnya semua amal dengan niat. Mana yang pertama? Maksud sabda Nabi kita yang mulia SAW bahwa tidak ada amal yang tidak ada niatnya. Ini makna yang pertama. Tidak ada amal perbuatan seseorang, tidak ada satu perkataan yang diucapkan oleh seorang, tidak ada satu keyakinan yang diyakini oleh seseorang tanpa niat. Ini makna yang pertama. Karena kita tadi sudah sebutkan amal di sini bukan hanya amal anggota tubuh ya. Yang dimaksud dengan amal di sini apa? Masuk perkataan dan juga ke keyakinan. Jadi makna yang pertama, sesungguhnya semua amal itu dengan niat, maknanya tidak ada amal, tidak ada perkataan, tidak ada keyakinan, tidak ada perbuatan yang tidak ada niatnya. Ini menurut sebagian para ulama. Karena itu mereka mengatakan tidak bisa dibayangkan seorang muslim, seorang manusia melakukan satu amal tapi dia tidak berniat kecuali orang yang tidak sadar. Anda kemari ingin mengaji, sudah niat belum? Antum sudah niat belum? Sudah. Dari mana antum tahu sudah niat? Dan kalau antum siap-siap mau berangkat, ya, mandi, ya, dan seterusnya. Berangkat ini artinya sudah berniat. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita melakukan satu amal perbuatan, tapi tidak boleh dibarengi dengan niat, ini merupakan at-taklifu bimala yutaq. Allah Taala telah memberikan kepada kita beban amal yang kita tidak mampu melakukannya. Karena tidak bisa dibayangkan seorang yang sadar, seorang yang waras beramal tapi tidak berniat, nggak ada. Mau makan pasti ada niatnya. Karena niat artinya apa tadi? Keinginan. Kecuali orang yang kita katakan tidak sadar, ya, mengigau dalam tidurnya kemudian dia melakukan sesuatu ini tidak berniat karena tidak sadar. Ya. Ini makna yang pertama kata para ulama. Menurut sebagian para ulama seperti ini. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, maknanya bukan seperti itu. Innamal a'malu niat, Sesungguhnya amal, amal tergantung kepada niat. Maknanya sah atau tidak sahnya itu semua tergantung kepada niat. Paham antum maksud dikatakan sah atau tidak sah? Tatkala iya. Eh, tatkala salat dikatakan tidak sah maksudnya apa? Hah? Iya. Tatkala sholat dikatakan tidak sah, sholat dikatakan tidak sah berarti orang yang melaksanakan sholat tadi tidak ber, berniat. Yang dimaksud tidak berniat di sini apa maksudnya, ikhwan kaum muslimin dan rahmatullahi Allah? Seseorang melaksanakan sholat zuhur, tapi dia sangka itu sholat asar. Sah tidak sholat zuhurnya? Sah tidak sholat zuhurnya? Tidak sah. Kenapa? Karena salah satu di antara syarat sahnya sholat harus ada niat. Jadi maksud menurut sebagian para ulama, maksud sabda Nabi SAW, Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya semua amal tergantung kepada niat, maksudnya sah atau tidak sahnya. Itu semua tergantung kepada niat. Maka potongan hadis yang pertama ini dijadikan dalil oleh para fuqaha tatkala mereka membahas tentang syarat-syarat ibadah. Syarat-syarat ibadah. Di antara syarat sahnya salat kita adalah niat, maksudnya dikuatkan atau dalilnya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Mereka menyebutkan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara yang dilakukan oleh seorang manusia tergantung dengan apanya? niatnya. Kalau ada niat maka berlaku itu ketentuan ibadah atau perbuatan tadi. Kalau tidak ada niatnya maka tidak berlaku. Satu contoh misalnya seorang tatkala membunuh seseorang tanpa sengaja, ada nggak niat untuk membunuh? Ada nggak niat untuk membunuh? Tidak ada niat untuk membunuh. Maka pembunuhan yang terjadi itu, apakah ada kaitannya dengan orang yang membunuh dalam hukum kisos? Ada nggak kaitannya? Jadi orang misalnya tanpa sengaja dia membunuh seseorang. Dia ingin menembak seekor singa, tertembak seseorang tanpa sengaja. Baik, dikisos nggak orang ini? Dikisos tidak? Tidak dikisos. Tidak ada kisos. Karena orang ini tidak ber, berniat membunuh. Iya, tapi tetap dalam ketentuan syarat dia harus bayar diat. Dia harus bayar dia, tapi tidak dikisos. Yang dikisos itu tatkala dia berniat membunuh dan dia lakukan itu. Ini innamal a'malu binniyat. Sedangkan potongan yang kedua wa inna malikulli imri'in Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yakni yang dimaksud di sini adalah tawaban. Jadi kalau yang pertama sesungguhnya semua amal tergantung pada niat sah atau tidaknya dalam bab fikih pembahasannya. Sedangkan wa inna malikul limri imanawa, sesungguhnya setiap seseorang itu akan diberikan balasan sesuai dengan niat yang dia niatkan dalam amalnya. Ini yang dimaksud pada potongan yang kedua ini adalah ikhlas. Yang dimaksud dengan potongan kedua ini apa? Ikhlas. Jadi yang dalil untuk ikhlas adalah sabda Rasulullah SAW, wa inna malikul imanawa ma manawa wa inna likulli imri'in manawa sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan itu tak tatkala dia ikhlas maka dia akan mendapatkan pahala tapi tak tatkala dia tidak ikhlas maka dia tidak dapatkan pahala tapi kalau ungkapan yang pertama sesungguhnya semua amal tergantung pada niat maksudnya sah atau tidaknya yang dimaksud dengan sah ikhwani beban sudah hilang dari pundak kita Sholat zuhur, dikatakan sholat zuhur anda sudah sah, maksudnya anda tidak perlu mengulang lagi sholat zuhur itu. Tapi kalau dikatakan tidak sah berarti antum harus mengulang. Akad tatkala dilakukan tatkala dinyatakan sah misalnya. Ada nggak pengaruhnya akad tadi? Anda jual minyak wangi satu botol, harganya 10 ribu misalnya. Berapa harganya? 15 lah. Kata pedagang 15 ya. 15 ribu. Satu botol 15 ribu. Saya membeli dengan uang saya, halal. 15 ribu dia menjual memang betul-betul ah, betul-betul barang dia. Ini minyak wanginya, ini uangnya. Terjadi akad dan akad tadi dihukum sah. Ada nggak pengaruh akad tadi? Ada nggak pengaruh akad tadi? Apa pengaruhnya? Ya dikatakan sah apa pengaruhnya? Ya kepemilikannya ber berpindah. Yang tadinya uang milik saya menjadi milik dia. Tadinya minyak wangi milik dia milik jadi milik saya. Tapi kalau akad dikatakan tidak sah, ada nggak pengaruhnya? Tidak pengaruh, tidak ada pengaruhnya. Saya ambil uang salah seorang di antara antum yang hadir dari kantungnya 15 ribu tanpa izin. Saya mencuri, kemudian saya beli. Sah nggak akad tadi? Sah nggak akad tadi? Loh, gimana sah? Hah? Hah? Kenapa sah? Antum tahu uang curian maksudnya? <laughs> ah, sah tidak? Atau kita cari yang tidak ada kemungkinan? <laughs> Masya Allah. Ada seorang menjual gitar. Oh gitar ya, nanti perselisihan pula kata orang. <laughs> Apa? Jual buku. Enggak, yang haram ini. Oh, yang haram. Apa yang haram? Ah, seekor anjing. Anjing juga ada nanti bagaimana hukum anjing yang dibolehkan untuk ini? <laughs> ada khilaf anjing yang boleh untuk dipelihara, boleh enggak dijual? Ada khilaf. Ah kucing, kucing lah taruh kucing. Menjual kucing. Kucing kan haram ya. Haram dijual kucing. Nabi SAW mengharamkan kita harga sinaur kucing. Tapi seorang membeli kucing, kucing apa yang bagus? Anggora, kucing anggora bagus. Harganya mahal, 4 juta misalnya, kita beli. Baik, sah nggak akadnya? Sah tidak akadnya? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang haram. Berarti kalau dikatakan tidak sah, berarti akadnya tidak ada pengaruhnya. Akadnya tidak ada pengaruhnya, batal akadnya. Akadnya batal. Tapi kalau dikatakan sah, ada pengaruhnya. Sama seperti akad nikah. Kalau dikatakan sah, ada nggak pengaruhnya? Sah kata dua saksi, sah kata dua saksi. Ada nggak pengaruhnya? Ada. Menjadi halal kan pengaruhnya. Tapi kalau dikatakan tidak sah, seperti yang menikahkannya bukan walinya, atau tanpa si izin walinya, atau mungkin dipaksa menikah. Ya, sedangkan dia tidak ridho. Ini tidak sah. Berarti akad tadi tidak ada pengaruhnya, berarti kehalalan tidak ada. Makanya kalau dikatakan amal itu dikatakan sah berarti uh, amal tadi ada pengaruhnya bagi kita. Kalau kita sholat zuhur kita dikatakan sah berarti kewajiban sholat zuhur di hari ini sudah gu gugur. Tapi kalau dikatakan tidak sah tidak gugur. Contoh antum selesai sholat teringat selesai sholat subuh teringat antum tadi malam junub rupanya belum mandi sah tidak? Sah udah selesai sudah selesai antum udah jam 6 pun jangan pun selesai atau jam 8 lah Jam 8 antum sudah selesai ingat astagfirullah anda tadi belum mandi junub, sudah sholat subuh. Sah tidak? Sah tidak? Nah, gitu, semangat sedikit. Tidak sah. Jangan ragu-ragu, tidak sah. Berarti ada nggak pengaruh sholat dua rakaat antum lakukan di waktunya tadi? Tidak ada pengaruh, berarti antum harus mengulangnya. Ini kalau dikatakan tidak sah, maka penting sekali seorang mengetahui sah atau tidak yang satu ibadah. Jangan ada sebagian orang yang mengatakan, dan ini pernah kita dengar, tidak ada pentingnya mempelajari syarat, rukun, eh, kemudian kewajiban-kewajiban ibadah. Ini salah. Yang penting bagi kita, mana perintahkan lakukan benar, mana yang dilarang lakukan benar. Tapi para ulama sudah menjelaskan, untuk menentukan sah atau tidak satu ibadah, itu ada yang disebut dengan al-ahkamul wad'iyah dalam pembahasan agama kita. Jadi demikian ikhwan kaum muslimin dan rahmatullahi Allah tabaraka taala. Jadi potongan yang pertama, innamal a'malu binniyat, sah atau tidaknya amal tergantung kepada niat. Wa inna malikul imri'i manawah diterima atau tidaknya amal di sisi Allah juga tergantung kepada niat. Ini maksudnya. Sekarang ada seseorang yang sholat zuhur dengan niat sempurna syarat dan rukunnya. Apakah yang dia lakukan yang sesu, sudah sesuai dengan potongan hadis pertama, apakah pasti dia mendapatkan gambaran dari potongan hadis kedua? Tatkala seorang sholat, dikatakan sah sholatnya, apakah pasti dapat pahala? Iya, belum tentu ya. <laughs> Seorang sholat zuhur sah, dihukumi sah sholatnya secara hukum Islam. Apakah dia dapat pahala? Gimana ini? Perselisihan ini. Hah? Dapat. Dapat ya? Kalau dikatakan dapat antum Tuhan atau Belum tentu ya, akhi. Belum tentu. Antum bayangkan Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, barang siapa yang minum khamar tidak akan diterima salatnya berapa malam? 40 malam atau 40 hari. Taib, tatkala sholatnya tidak diterima selama 40 hari atau 40 malam, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya, tapi tidak ada pahalanya. Sah sholatnya, tapi tidak ada pahalanya. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan penafian yang disabdakan oleh Nabi tidak diterima di sini bukan tidak sah, tapi tidak ada pahalanya. Bagi orang yang minum khamar, bagi orang yang minum minum khamr. Ini ancamannya luar biasa bagi minum khamr. Ya, 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajibannya kalau dia lakukan sesuai dengan syarat rukun dan seterusnya, maka kewajibannya apa? Gugur sudah. Kewajibannya gugur, tapi tidak ada pahalanya. Tapi tidak ada pahalanya. Karena kalau kita katakan tidak sah, berarti dia harus mengkodok salatnya misalnya. Kan tidak. Dia tetap sah salatnya tapi tidak ada pahalanya. Jadi belum tentu seorang yang dikatakan sah ibadahnya diterima di sisi di sisi Allah taala. Tapi orang yang misalnya bisa dipastikan ibadahnya diterima oleh Allah taala, pasti sah? Pasti sah. Nggak akan mungkin Allah taala menerima akan tapi tidak tidak sah. Walaupun nanti ada sedikit ditanyakan bagaimana kalau seandainya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat kalian diangkat oleh Allah kadangkala hanya berapa? hanya berapa? Kadangkala ada cuman seper seperenamnya, cuman sepersekiannya diangkat oleh Allah. Berarti Ustaz, ini bagaimana? Kita katakan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, mungkin kekurangan atau ketidaksempurnaan itu terletak pada ketidakkhusyuan dia di dalam sholat. Tapi kalau sampai rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, berarti sholatnya batal, tidak sah. Seperti rukuknya tidak ada, takbiratul ihramnya tidak ada, atau membaca Al-Fatihah tidak dia baca, atau tumak ninahnya tidak ada atau salamnya tidak ada ya atau e, eh, tidalnya tidak ada maka ini menyebabkan sholatnya bah batal atau mungkin dia tinggalkan kewajiban sholat dengan sengaja maka sholatnya bah batal demikian ikhwani kaum muslimin yang dan Allah tapi intinya innamal amalu niat terkait dengan sah atau tidaknya amal wa inna malikul limri terkait dengan pahal berpahala atau tidaknya amal seorang hamba wallahu taala alam semoga ada faidahnya bagi kita sampaikan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang uh, bagi yang ingin bertanya mungkin ada waktu sedikit kita persilahkan wasallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Iya, silakan. Tadi Ustaz tentang yang orang bermukamor yang salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Apakah itu eh. sholat yang telah lalu atau yang akan datang? Ketika yang akan datang. Yang Iya. Jadi kalau ditanya, ini pertanyaan, jika seandainya seorang minum khamar sholat yang tidak diterima 40 hari, apakah sholat yang telah lalu atau sholat yang akan datang? Maka jawabannya sholat yang akan datang setelah dia minum khamar. Eh, para ulama rahimahullah menyebutkan kenapa hikmah di balik itu atau sebabnya. Mereka mengatakan, walaupun ini bukan satu kepastian, tapi begini penjelasan para ulama, karena selama 40 hari pengaruh khamar di tubuhnya masih ada. Pengaruh khamar di tubuhnya masih ada maka tidak diterima selama 40 40 hari wallahu a'lam. Jika seandainya dia bertaubat, maka insya Allah dosa minum khamr diampuni oleh Allah Taala. Tapi terkait dengan ancaman tadi, zohirnya seperti itu. Zohirnya seperti itu, wallahu a'lam. suatu makanan atau minuman baru dikatakan halal kalau ada label MUI. Ya. Kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Karena yang dikatakan halal itu sesuai dengan label yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun Nabi SAW dalam dalam hadis. Ya. Hanya saja label halal yang dikeluarkan oleh majelis ulama kita ini membantu kita membantu kita ya makanya khususnya makanan-makanan yang mungkin diolah oleh pabrik diolah oleh satu eh, apa namanya perusahaan dan seterusnya itu sangat baik kita perhatikan baik yang dari negeri kita maupun dari luar sangat baik kita perhatikan label halal yang dikeluarkan oleh majelis majelis ulama tapi kalau ditanya apakah yang halal kalau sudah ada label yang haram kalau tidak ada label dari MUI jawabannya tidak karena yang halal itu kalau dikatakan halal oleh Allah dan Rasul yang mulia SAW dan yang haram dikatakan haram oleh Allah dan Rasul yang mulia SAW. Akan tapi kita tidak mengesampingkan uh, masalah label halal yang dikeluarkan oleh MUI. Kita katakan sangat baik seorang tatkala dia mungkin pergi ke ke pusat pasar, ke supermarket. Tatkala dia lihat makanan-makanan maka dia membeli atau memilih makanan yang jelas ada label halal. Karena ini membantu. Karena kita lihat sekarang orang-orang tatkala membuat makanan dan seterusnya, ini tidak memperhatikan halal dan haram. Maka majelis ulama dalam hal ini membantu kita, ya, membantu kita. Wallahu a'lam. Ya ada dua pertanyaan saja ya. Oh. Nambah antum. Ini apa ini? Bukan. Oh, hmm. Tapi pertanyaan di tempat kami penyelenggaraan kurban dikerjakan secara gotong royong bahkan orang-orang yang ikut gotong royong ini boleh diberi eh bolehkah kan bolehkah orang-orang yang ikut gotong royong ini boleh diberi jatah lebih dari daging kurban eh, yang dimaksud dengan gotong royong di sini dalam pengerjaan ya dalam pemotongan ini maksudnya dalam pemotongan hewan korban kemudian dalam penyincangan daging dan tulangnya dan seterusnya ini secara gotong royong tidak ada seorang pun yang diberi gaji semua masyarakat terjun bergotong royong Pertanyaannya bolehkah yang bergotong royong tadi diberikan jatah le lebih? Jawabannya jatah lebih yang diberikan kepada orang yang gotong royong hakikatnya adalah upah bagi mereka karena mereka bekerja. Kalau saya nggak ikut gotong royong, datang saya dikasih lebih juga nggak? Hah? Si fulan datang juga. Terlambat pula dia mau gotong royong, tapi terlambat karena ada urusan. Pas 10 orang pula diberi jatah lebih Jawabnya tidak. Berarti yang gotong royong diberikan lebih karena karena upah kerja. Jadi diberikan lebih karena dia bekerja, maka ini wallahu alam hendaknya ditinggalkan. Hendaknya ditinggalkan seperti ini. Karena Nabi SAW, sebagaimana kata Ali, kami dilarang menjual dari hewan kurban yang kami kurbankan untuk Allah Taala wallahu alam. anjing yang boleh dijual dan tidak. Ini tadi masih ada perbedaan ya. Kita tidak membahas e, kan ada anjing yang boleh dimiliki, ada dan anjing yang lain yang tidak boleh dimiliki seperti anjing pemburu. Ini boleh dimiliki. Anjing untuk menjaga kebun, boleh antum memiliki anjing untuk menjaga kebun. Anjing untuk safar, orang-orang Arab dulu tatkala melakukan perjalanan safar di tengah padang pasir mereka butuh pengawal. Anjing itulah yang mereka yang mereka miliki. Ini boleh dipelihara. Selain anjing-anjing ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap harinya berkurang dari yang memelihara anjing tadi pahala satu kirot. Ada orang melihara anjing karena hobi, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga, bukan untuk mengawal dia di perjalanan di hutan atau dia sekedar hobi. Setiap hari dia gendong anjing di pagi, di pagi hari dia tuntun sebagaimana seekor kambing, dia beri makan sebagaimana seekor kambing. Ini kata Nabi orang ini satu hari pahalanya berkurang satu kirot. Satu kirot paling kecil sebesar gunung Uhud, pahalanya. Untuk cari satu kirot saja mungkin kita ampun ya. <laughs> Ini satu hari habis, satu kirot. Satu hari, dua hari. Semakin lama dia pelihara semakin banyak. Kecuali anjing-anjing dan kecuali ikan ini. Seorang pemburu memiliki anjing yang dia pelihara, anjing berburu. Ini tidak berkurang pahalanya seperti itu. Boleh dia memeliharanya. Kalau boleh memelihara, para ulama bahas, apakah boleh menjual? Ini ada perbedaan. Kalau yang tidak boleh dipelihara jelas haram. Yang ada perbedaan, anjing yang boleh dipelihara apakah boleh di dijual? Ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi yang menenangkan jiwa Allah taala alam adalah pendapat yang mengatakan tetap tidak boleh. Tetap tidak tidak boleh wallahu alam. Walaupun ada khilaf ya, ada per perbedaan di kalangan para ulama Allah alam. Kalau monyet apa itu kayak di padang itu monyet kelapa ngambil kelapa itu itu manfaatnya kan ke situ. Jadi maksudnya boleh nggak dijual gitu? Atau kita meliharanya untuk untuk itu. Nah, kalau monyet tidak termasuk dalam ancaman tadi. Yang satu kirot itu seekor anjing. Kalau monyet kan bukan <laughs> anjing kan? Enggak, beda. Insya Allah enggak masalah kalau monyet. Kalau dia hmm. melihara monyet itu hmm. dan manfaatnya kan untuk bisa ngambil kelapa. Dijualnya itu nggak boleh juga. Jualnya karena hewan buas. Kalau menjualnya tidak boleh. Kalau menjualnya tidak boleh. Tapi memeliharanya, antum pelihara singa boleh tidak? Pelihara singa boleh, tidak apa-apa. Asal jangan jangan kalau jangan membahayakan, antum pula ditelan sama dia kan. Jadi kalau seandainya tidak membahayakan tidak masalah. Kecuali binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh baru tidak boleh dipelihara. Ular boleh nggak seorang melihara ular? Tidak boleh karena diperintahkan untuk dibunuh oleh Nabi SAW. Melihara tikus Kecuali tikus apa? Tikus apa itu? Tikus yang katanya mengeluarkan kasturi, minyak kasturi. Tikus apa namanya? itu dia. Semua tikus haram, nggak boleh. Kecuali tikus yang mengeluarkan minyak kasturi. Nggak ada, ada, ada, ada. Rusa juga, kijang apa? Kijang, iya. Ini adalah yang mengeluarkan yang iya. Asalnya memang dari kijang. Tapi ada sebagian binatang yang juga mengeluarkan minyak kasturi seperti kijang. Ada. Seperti tikus, tapi entah tikus apa, disebutkan farah tikus. Tapi hukum asalnya binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh di, dipelihara. Udahlah ya, cukup waktunya habis. Ya. <laughs> Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.